Kita hormati pendapat mereka. Kamu kan tidak tahu mengenai kondisi di sana saat Syiah mengancam pada Syekh Al-Imam. Kita nggak tahu. Tapi Syekh Al-Imam sendiri yang bicara bahwa saya tidak dipaksa oleh seorang pun dan nggak ada seorang pun yang bisa memaksa saya. Dengan tegasnya dia katakan dalam khutbah Id.